Jadi ini membahas tentang hal tersebut yang mana kadang-kadang mereka berebutan untuk menjadi imam maka dalam fikih sudah diatur jadi siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam semuanya sudah diatur kalau dalam sholat lima waktu yang paling berhak untuk menjadi imam adalah siapa? siapa? Hmm. orang yang paling pagi tergantung tempatnya tergantung <clears throat> tempat sholat berjamaah kalau sholat berjamaah di masjid di musola maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah imamur ratib imam ratib yakni artinya imam yang memang menjadi jadwalnya menjadi gilirannya untuk menjadi imam di musola atau di masjid tersebut maka dia lebih berhak daripada yang lain jadi misalnya pun nanti ada orang alim yang hadir di situ orang soleh yang hadir di situ maka tetap dia tidak lebih berhak daripada imam ar-ratib walaupun mungkin tidak punya ilmu yang luas kalau punya ilmu pasti semuanya pasti punya. Karena kalau tidak punya ilmu tidak mungkin bisa melaksanakan sholat. Jadi ketika sholat berjamaah di masjid atau di musola, maka yang paling berhak untuk menjadi imam adalah imam ar-ratib. Ya, imam kalau di tempat yang bukan masjid atau bukan musola yang paling berhak menjadi imam adalah siapa? Tergantung juga. Selain di masjid dan musola di mana? Kalau di rumah maka yang paling berhak adalah sohibul sohibul bed. Kalau di rumah maka yang paling berhak adalah sohibul bed yang menjadi imam dia yang lebih berhak baik dia sohibul bait ini dia pemilik rumah tersebut atau ada hanya dia menempatinya aja karena dia hanya menyewa rumah tersebut atau mungkin hanya meminjam maka ketika sholat berjamaah dilaksanakan di rumah maka yang lebih berhak adalah sohibul bed tapi di sini sohibul bed bukan harus dia yang menjadi imam tapi dia boleh mendahulukan orang lain untuk menjadi imam. Ini kalau di rumah. Tapi kalau misalnya di tempat yang lain, yang bukan di masjid, bukan di musola, bukan di rumah, bukan di rumah seseorang, tempat umum, ya di kantor, mungkin di tempat kerja dan seterusnya, di jalan, atau di rumah tapi sahibul bednya menyerahkan kepada mereka untuk menjadi imam tidak mau dia sendiri yang menjadi imam maka disitulah kita katakan yang lebih berhak adalah al-af al-afqah yang paling okay. paling fakih tapi dalam masalah sholat berjamaah dalam masalah sholat jadi kalau cuma fikihnya pinter dalam soal nikah aja maka tidak berhak menjadi imam. Jadi yang fagih di sini yang dimaksud adalah dalam masalah-masalah sholat karena itu adalah urusan sholat jadi dia harus lebih mengerti imamnya berkaitan dengan hukum-hukum sholat nah ini semuanya sholat lima waktu kita katakan bagaimana kalau misalnya sholat jenazah ini yang kita katakan sholat jenazah yang faedah pertama yuqaddam fil imamah di salatil mayyit walau imra'atan abun yang paling diutamakan adalah ayahnya siapa? Nah, ayahnya mayit. Jadi ketika sholat jenazah yang paling berhak adalah ayahnya, ayah almarhum. <clears throat> Nanti seperti juga sahibul bed, mau dia menjadi imam sendiri atau dia mempersilahkan orang lain terserah. Yang penting kita katakan dia lebih berhak. Kenapa kok ayah yang lebih berhak? Kenapa kok ndak afqah? Atau bukan imam rotib kalau itu dalam masjid. Karena ayah di sini syafaqah kepada atau kasih sayang kepada mayit lebih besar. Kasihannya lebih besar. Kesedihannya lebih besar yang tentunya ketika seseorang punya kasih sayang lebih besar kepada orang lain insya Allah doanya husu apa anda doanya pasti husu doanya pasti sempurna beda kalau kita doakan orang lain teman kita paling doa-doa sedikit kan itu pun masih baik kalau mau mendoakan teman kita mungkin yang banyak tidak mendoakan teman temannya ya kenapa syafaqahnya kurang kita doakan orang tua kita karena kita sayang kepada orang orang tua, doakan anak karena luar biasa saya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, karena syafaqah ayah ini besar kepada mayit, jadi ketika sholat jenazah dia yang dianjurkan untuk menjadi imam sehingga doanya ayah ini doa yang khusyuk, doa yang sempurna, doa yang baik dan mengerti, tentunya harus mengerti tentang doa kalau misalnya ayahnya tidak mengerti, tidak bisa berdoa, ya dianjurkan orang yang A, yang alim untuk menjadi imam. Ini kalau ngerti. Ini abun yang paling berhak adalah ayah. Tapi nanti kita katakan boleh dia mendahulukan orang orang lain. Jadi ketika sholat jenazah yang dianjurkan atau yang dicari sifatnya di sini adalah yang punya kasih sayang lebih besar kepada mai Beda dengan sholat yang selain sholat jenazah, maka yang dicari adalah ilmunya selain imam muratib ya. Kalau imam muratib memang sudah jadwalnya dia. Karena kalau misalnya dalam sholat berjamaah di masjid, imam rotib belum datang, kemudian ada orang yang merasa dia berhak menjadi imam, dia nyuruh di masjid tersebut untuk komat, ayo komat, biar aneh menjadi imam, boleh? tidak boleh dan nantinya bisa menimbulkan menimbulkan fit kira-kira imam yang rotib nanti suka atau tidak suka nah, pasti tidak suka pasti dia tersinggung kenapa kok didahului itu waktunya anak untuk menjadi imam kurang ajar orang sebut tanpa izin makanya memang dalam ilmu fikih pun tidak boleh misalnya pun ini tapi sudah sudah waktunya untuk komat cuma imam rotib ini belum datang walaupun sudah waktunya tapi hendaknya seseorang di antara mereka datang ke rumahnya meminta izin mungkin dia makzur atau mungkin dia memberi izin kepada orang lain maka ketika diketahui dia makzur atau memberi izin maka baru dilaksanakan sholat ber jamaah. Jadi bukan sembarangan. Jadi sampai sebatas itu agama mengaturnya. Jadi kalau tidak ada atau terlambat bukan berarti langsung sholat berjamaah. Tidak, ditunggu atau diutus seseorang untuk mencari kabar dan kalau ada kabar ya jelas kalau tidak ada tidak ada uzur ya dimintai izinnya untuk orang lain menjadi menjadi imam Nah, itu untuk menghindari fitnah karena sudah dia waktunya, jadwalnya, naubahnya. Tapi ke dalam sholat jenazah yang dianjurkan adalah syafaqahnya yang dicari adalah sifat kasih Dan andai kata <clears throat> andai kata misalnya kita katakan orang ini paling berhak untuk menjadi imam Tahu-tahu ada orang lain yang menyerobot untuk menjadi imam, misalnya. Karena dia suka menjadi imam, mungkin dia suka kedudukan. Padahal jadi imam itu pun tidak enak sebenarnya kan? Enak apa tidak enak? Hmm. Orang jadi imam ini harus mengatur makhraj hurufnya, harus mengatur ilmu tajwidnya, iklab, apa idhar, apa idhom, jadi dia berusaha mengatur ilmu tajwid makhrajnya harus betul kemudian harus dia selalu tidak boleh lupa karena dia mengeraskan suaranya menjadi imam jangan sampai lupa malu di depan orang yang semuanya itu membuat dia tidak hu tidak khusyuk tapi kalau makmum enak dia tidak perlu mengingat-ingat sesuatu dia hanya mendengarkan suaranya i, imam aja jadi imam ruku dia ruku, imam itidal dia itidal. Imam sujud dia sujud. Tinggal ngikuti aja. Yang penting ketika imam kentut jangan ikut-ikut. <laughs> Jadi itu enaknya makmum, bebas. Makanya kasir. Banyak di antara mereka tidak ingin menjadi imam. Termasuk Sahibul Maulid, Jemtul Durar. Habib Ali Muhammad Habsi jarang menjadi imam. <clears throat> Termasuk Abu Yah jarang menjadi imam termasuk juga Ayu Abdullah tidak Adun Ya Habib Ali Al-Habsi kenapa? karena mereka lebih Habib Abdullah Sa'di, Habib Salim itu juga demikian tidak suka menjadi imam karena kalau menjadi makmum lebih husu, lebih enak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, memahaminya. Ini yang paling menguntungkan kalau jadi makmum. Jadi heran kalau ada seseorang rebutan untuk menjadi mistal mestinya rebutan untuk tidak menjadi itu orang-orang terdahulu seperti itu kalau sholat berjamaah inti imam enggak inti aja inti aja yang tidak merasa lebih berhak daripada yang lain karena kalau sudah menjadi imam kadang-kadang wah dia merasa lebih mul mulia daripada yang lain kanu ya yatadafaun mereka saling menolak untuk menjadi imam tidak suka untuk menjadi imam nah, kalau menjadi imam kadang-kadang <clears throat> dua orang ketika mau salat berjamaah satu dengan yang lain sama-sama menolak untuk menjadi imam sudah ente enggak ente enggak ente rebutan untuk tidak menjadi imam ya sudah ana menjadi imam sekarang katanya salah satunya sholat duhur nanti sholat asar kamu yang menjadi imam hanya berkata temannya kalau begitu anak tidak jadi mau makmum dengan kamu dan ya, memangnya kenapa setelah dikatakan dia mau menjadi imam kok malah tidak mau karena kamu masih punya angan-angan masih hidup sampai sholat asar berarti kamu itu amalannya baik karena Rasulullah SAW mengatakan mantola amaluh sa'a amaluh barang siapa yang angan-angannya panjang maka amalnya akan jel jelek kalau amalnya jelek ya tidak pantas dijadikan sebagai imam jadi kalau kita kan enggak oh nanti asar oh besok minggu depan tahun depan kita masih punya anak masih mau punya anak mau punya cucu angan-angannya panjang kalau mereka tidak yakin mereka akan hidup sampai esok hari ketika esok hari tidak yakin mereka masih hidup sampai malam bahkan Rasul Sallallahu Alaihi mengambil suapan belum yakin hidup sampai suapan itu masuk ke dalam mulutnya ngambil ini sudah diangkat suapannya belum yakin hidupnya nyawanya masih ada sebelum suapan nasi itu masuk ke dalam mulutnya beda dengan kita ya sebagian lagi <clears throat> Masya Allah menjadi imam bertahun-tahun karena imam muratib suatu waktu dia melihat ada makmum yang tidak dilihatnya tidak ada kerjaan itikaf di masjid baca Quran di masjid sholat sunnah di masjid padahal dia tahu itu punya keluarga punya istri punya anak ya kan mestinya kan tanggung jawab suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya jadi salah kalau hanya itikaf di masjid baca Quran istrinya kelaparan dibiarkan di rumah jadi itu kewajiban bagi suami harus dilaksanakan harus kerja cari nafkah untuk suah untuk istri cuma ngetes saja biar nggak ngantuk jadi ketika imam itu melihat makmum tersebut setelah selesai sholat dilihat kok tidak ada kerjaan selalu ada di masjid maka si imam itu berkata, kamu ini kenapa kok selalu di masjid? Anak heran, terus kamu itu yang ngasih rizki siapa? Ngasih rizki keluarga kamu siapa? Akhirnya katanya makmum tersebut, oh berarti kamu itu meragukan, meragukan siapa yang memberi anak rizki. Berarti mulai sekarang anak harus mengulang sholat anak, yang anak sholat di belakang kamu menjadi makmum. Semuanya harus anak ulang. Karena apa? Karena kamu berarti meragukan rizki Ana berarti meragukan zat yang memberi rizki Kalau meragukan zat yang memberi rizki berarti kamu tidak beriman Iman harus yakin Kalau tidak beriman berarti tidak sah sholatnya Tidak sah sholatnya makmumnya harus mengulangi sholatnya Ini artinya kelas tinggi Iman mereka yang masuk Allah Jadi tanya heran Kamu yang mengkasih makan tuh siapa? Ya seakan-akan tidak percaya dengan Allah yang memberi rezeki kepada seluruh mah, makhluknya wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi semua dijamin oleh Allah SWT rezekinya Allahumma Yeah. Jadi ketika kita mengetahui siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, maka jika dilangkai oleh orang lain, maka hukumnya adalah hukumnya adalah makruh. Jadi kita katakan misalnya yang berhak menjadi imam adalah al-afqah yang paling faqih. Tahu-tahu di situ yang menjadi imam bukan yang paling faqih, maka hukumnya makruh kita katakan yang menjadi imam misalnya kita katakan adalah uh, sahibul bed kemudian ada orang lain menjadi i tanpa izin daripada sahibul bed maka hukumnya mak Ibn Hajar mengatakan kecuali dalam sholat jenazah kalau dalam sholat jenazah yang kita katakan yang paling berhak adalah ayahnya maka jika ada orang lain tanpa izin daripada ayah maka hukumnya bukan makruh tapi menjadi ha haram dalam sholat jenazah menurut Imam Ibn Hajar selain Ibn Hajar sama sholat jenazah dan sholat yang lain sama hukumnya makruh jadi kita lanjutkan siapa aja setelah menjaya setelah ayah yang berhak menjadi imam yuqaddam fil imam yang fi sholatin didahulukan dalam menjadi imam dalam sholat mayyit dalam sholat jenazah walau imro'atan walaupun mayitnya adalah seorang perempuan abun ayahnya auna ibuhu makanya dikatakan sini auna atau wakilnya yang diwakilkan oleh ayah tersebut fa abuhu setelah ayah siapa fa abuhu abul ab ini artinya kakek dari ah bukan kakek dari ibu tapi kakek dari ayah summa benun kemudian a ah benuhu kemudian ah anaknya lagi cucu daripada anak laki-laki sumal ahli abawain kemudian saudara sekandung fali abin kemudian saudara summa bnuhuma kemudian anak daripada keduanya anak saudara sekandung ponakan anak saudara se Summal am kadalik kemudian paman begitu juga paman sekandung dengan ayah kemudian paman seayah yang saudara seayah dengan ah semasa irul asobat semua asobah yang telah kita ketahui dalam ilmu faroh, semua mu'tik, kemudian mu'tik orang yang memerdekakannya Suma zurahim, kemudian yang ada ikatan keluarga yang bukan asobah semua zot, terakhir zot ini ter di akhir Kemudian suami Sudah ya, selesai Jadi dihafal Itu yang paling berhak untuk menjadi imam dalam sholat jenazah Wa alam dan ketahuilah anna man zukir bahasanya seseorang yang sudah disebutkan tadi untuk menjadi imam yuqaddam ala ghairi didahulukan atas orang lain walau sultan walaupun mereka orang lain itu adalah penguasa penguasa sekalipun presiden sekalipun imam muslimin sekalipun au imaman masjid walaupun orang lain itu sekalipun imam masjid Walau awsal mayyit bitakdimihi bahkan walaupun mayit itu sebelum meninggalnya sudah berwasiat sebelum meninggalnya mayit berwasiat kalau anak meninggal sholat jenazah nanti yang mengimami adalah fulan bin fulan misalnya tetap yang berhak bukan orang yang diwasiatkan tapi tetap yang berhak adalah sesuai dengan tertib yang disebutkan tah wadzalika li'annaha haqquhu karena imama li'annaha ini imama hakuhu itu adalah hak daripada keluarga yang sudah disebutkan tadi wa ma warada anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wasa an yusalliya alaihi Umar bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ketika wafat dan disolati yang menjadi imam siapa Sayyidina Abu Bakar ketika disolati yang menjadi imam adalah siapa yang menjadi imam adalah kan ini jelas sudah Sayyidina Umar kok masih ragu-ragu aja Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Abu Bakar meninggal yang menyorati adalah Sayyidina Umar ketika Sayyidina Abu Bakar wafat ketika Rasulullah SAW wafat menjadi imam siapa? menjadi imam siapa? Hah? Jibril. Siapa menjadi imam? Hah? Senau. Sayyidina Ali ya, keluarganya. Saya Ali wala saya Abu Bakar. Salah semuanya. yang lebih berhak yang menyolati bukan yang berhak sudah terjadi yang menyolati menjadi imam ketika itu adalah tidak ada yang menjadi imam karena mereka sholatnya sendiri-sendiri sahabat menyolati Rasul sendiri-sendiri tidak berjamaah kenapa? karena menghindari fit karena menghindari fitnah ya jadi karena mereka memang belum ketika itu belum menentukan siapa yang menjadi i. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum wafat sudah wasiat terlebih dahulu. Yang mana wasiat tersebut banyak ya. Wasiat Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Karena memang Sayyidina Umar akan menjadi khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberi nasihat-nasihat, wasiat-wasiat kepada Sayyidina Umar. Ya banyak sekali. Di antaranya di akhir wasiatnya termasuk yang ditulis adalah kalau aku meninggal maka kamulah yang nantinya menjadi imam dalam sholat jenazah. Ya imam dalam sholat jenazah <clears throat> bukan dalam yang lainnya tapi dalam sholat Nah, ketika itu nah. seperti itu wasiat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi dan betul-betul memang Sayyidina Umar yang menjadi imam ketika itu. Padahal kita katakan yang paling berhak adalah siapa? Ayahnya. Kenapa kok Sayyidina Umar? Padahal kita katakan tadi yang ayah itu lebih berhak daripada orang lain bahkan walaupun mayat itu sudah ber tapi tetap Sayyidina Umar. Kita katakan karena keluarga Sayyidina Abu Bakar meridhoi dan memberikan izin untuk yang menjadi imam adalah Sayyidina bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Wa anna Umar radhiyallahu taala anhu wassa an yusalliya alaihi Suhaib. Begitu juga Sayyidina Umar berwasiat nanti setelah wafatnya yang menyolatinya untuk menjadi imam adalah Sayyidina Suhaib fasallah dan betul-betul Sayyidina Suhaib yang menjadi imam ketika sholat jenazah untuk Sayyidina Umar bin Wa Aisyah radhiyallahu taala anha wasat begitu juga Sayyidatuna Aisyah berwasiat yang menjadi imam nantinya adalah Abu Hurairah salli alaiha Abu Hurairah Basalla dan betul-betul Abu Hurairah yang menjadi imam untuk salat jenazah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha Wa ana ibnu Mas'ud begitu juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wasa berwasiat an yusalliya alaihi Zubair. Untuk yang menjadi imam adalah Sayyidina Fasolla dan betul-betul Sayyidina Zubair yang menjadi i. Waqa'a li jama'ati min sahaba zalik. Begitu juga jamaah daripada sahabat mereka mewasiatkan sebelum wafat mereka untuk menentukan seseorang yang menjadi imam dalam sholat jenazah mereka ya kalian kalau meninggal nanti siapa yang menjadi imam kalau mau diwasiatkan boleh-boleh aja tapi tetap yang menentukan adalah ilmu syariah. jadi artinya bukan wasiat tapi nanti adalah yang paling terdekat yang paling ke, punya kasih sayang kepada kalian yaitu orang nah, bagaimana ini Kau masing-masing memberi wasiat dan masing-masing melaksanakan wasiat tersebut. Padahal kita katakan yang paling berhak ayah. Nah ada ayah, anak, kakek, kakek sudah ayah, tidak ada biasanya kakek juga. Nah ini mahmulun ala anna ahum ajazul wasiat. Itu diartikan kalau keluarga mereka ajazul wasiat mengizinkan wasiat itu dilaksanakan. <clears throat> Ada wal jadid indana. Ini pendapat yang Madhab jadid indana madhab Imam Syah amal qadim adapun madhab Imam Syafi'i yang qadim fayuqaddam al-wali penguasa lebih didahulukan kalau madhab yang qadim Imam Syafi'i menghindari fitnah kalau penguasa didahulukan untuk menghindari fit fitnah summa imamul masjid kemudian imamul sumal wali baru kemudian keluar keluarga kasa iris sholawat seperti sholat-sholat yang lain bahwa mazhabul a'imah salasa dan itulah pendapat mazhab yang tiga wal farku alal qawlil jadid dan bedanya dengan pendapat Imam Syafi'i yang jadid annal maksud minas sholat alal janazah ad-du'a jadi kenapa kok beda pendapat Imam Syafi'i yang jadid dengan mazhab a'imah salasa kenapa Imam Syafi'i memilih pendapat yang jadid bahasanya Tujuan daripada sholat jenazah adalah doa doa untuk mayit. Wa doaul qarib dan doa untuk daripada keluarga sendiri akrab lil ijabah, lebih dekat untuk dikabulkan li ta'allumih. Karena ketika itu dalam keadaan sedih, sakit hatinya. Wangkisari qalbih, dalam keadaan hatinya se sedih dan biasanya orang yang sedih doanya dikabul dikabulkan oleh Allah dekat kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis suci Allah subhanahu wa ta'ala berkata ana indan mungkasirati kulubuhum min ajli aku bersama orang yang sedih hatinya karena aku sedih karena siapa? Allah sedih ketinggalan sholat berjamaah sedih ketinggalan darah sedih ketinggalan tahajud sedih ketika tidak ditakdirkan bisa membaca Quran sedih karena itu maka di saat itu dia dekat dengan Allah artinya dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala wa mahalul hilaf idza lam yuhsal fitnah minal wali khilaf tadi yang Imam mana Imam Syafi'i mendahulukan keluarga daripada penguasa kan itu semuanya kalau tidak dikhawatirkan fit fitnah dari penguasa wa illa kalau misalnya akan menimbulkan fitnah karena penguasanya merasa lebih berhak merasa dia imam merasa pemimpin fakuddima qat'an maka dialah yang menjadi i agar tidak menimbulkan fit walau abal waliyu andai kata keluarga yang terdekat al akrab yang terdekat hoib tidak ada di tempat gudima al waliyu al ab maka didahulukan wali atau keluarga yang lebih jah Sawaun kanat ghaibatuhu qariba am ba'idah baik tidak adanya wali yang lebih dekat itu tempatnya dekat atau ba'idah atau yang kedua lawi tama asnan fi darajatin kalau misalnya ada dua orang yang derajatnya sama untuk menjadi imam untuk mendapatkan hak menjadi imam seperti siapa ini seperti dua orang anak laki laki yang setelah ayah kakek tidak ada ah anak. Ada anak laki-laki, tapi jumlahnya lebih dari siapa yang lebih berhak dari dua di antara dua? Siapa yang lebih berhak? Nah, Siapa? Yang lebih besar, lebih tua ya. Yang lebih itu tua, yang lebih tua, yang lebih ber berhak, yang lebih besar berhak. Awa ibnai amin atau misalnya ibnai amin sepupu misanan ada dua lebih dari satu walaisa ahaduhum akhan li ummin dan bukan yang satu menjadi saudara bagi mayit yang mana saudara sei seibu wa kullun ahlun lil imama dan mereka semuanya layak untuk menjadi imam maka kalau seperti itu fal asannu fil islam fal asannu fil islam artinya yang lebih tua dalam memeluk agama paham ya Ya artinya yang lebih lama masuk Islamnya siapa? Yang lebih lama memeluk agama Islamnya. Tentunya yang lebih tua lebih lama masuk is Islamnya. Kecuali mungkin kalau misalnya dua bersaudara itu yang yang lebih tua baru masuk Islam. Kalau yang adiknya dari lahir sudah is kalau yang kakaknya baru masuk Islam, maka yang lebih berhak adalah adik karena lebih lama dalam is al adil yang adil aula maka di saat itu lebih berhak dia minal afqah sekalipun daripada orang yang lebih fa wanahwi dan semisalnya li anal qasad ad-du'a karena tujuan daripada salat jenazah adalah doa ul asan dan doa orang yang lebih tua akrab lil ijabah maka lebih dekat untuk dikabul yang ketiga qala Abu Mahrama law taqaddama lil imama ghairul ahaq fil janazah haruma Nah, jadi tadi bukan Imam Ibn Hajar ya. Jadi Imam Babuh Mahrumah ini tadi diralat apa yang sudah ditulis dilarat. Jadi dikatakan kalau misalnya orang yang tidak berhak untuk menjadi imam dalam sholat jenazah, kita katakan tadi ada pendapat yang mengatakan haram dan itu ternyata pendapatnya Imam Abu Mahrama sebagaimana disebutkan ini. Inda Imam Bahrama lau taqaddama lil imama ghairul ahak bukan orang yang paling berhak fil janazati dalam salat haruma maka hukumnya ha au fi ghairiha kalau di selain salat jenazah kuriha maka hukumnya lakin nukila an Ibni Hajar al-karaha fil janazati aidan tapi Imam ibni Hajar mengatakan hukumnya dalam sholat jenazah juga sama hukumnya makruh jadi Imam bama yang mengatakan ha Kemudian asola alal mayit al haib wal madfun. Kita lanjutkan menyolati mayit yang tidak ada di kota wal madfun dan yang sudah dikubur. Tasihu sholah min may tasihu sholah ala mayyitin haib boleh boleh kita melaksanakan sholat terhadap mayit untuk mayit yang haib. Wa in qarubatil masafah walaupun sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh tapi yang penting haib anil barat. Yang penting tidak ada di kota jadi mungkin walaupun cuma di keraton sini, walaupun mungkin cuma di Gempol kan dekat. Tapi tetap dianggap luar kota. Selama di luar kota, walaupun dekat, maka kita boleh sholat. Oh, tapi kalau di batas kota kita, tidak keluar dari batas tempat kita, kota kita, berarti kita tidak boleh sholat. Oh, kalau kita mau sholat, ya sholat kita datang ke kubur, ke kuburannya. Nah, jadi dikatakan sini boleh dan sah sholat oh hoib untuk mayit yang hoib daripada balad daripada kota wa in batil masafa walaupun jaraknya dah <clears throat> walam yakun fi jihatil bahkan walaupun mayit itu posisinya tidak berada di arah kib seperti misalnya di arah keraton belakang atau pasuruan belakangnya lagi kiblat mana kan barat sana berarti kalau kita sholat hoib berarti kita membelakangi mayit hukumnya hukumnya boleh dan ya, dan sholatnya sah walam yakun fi khilafan li Abi Hanifah wa Malik la tasifu shalah al ghaib innahuma maka ini berbeda pendapat ini dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik karena mereka berdua mengatakan tidak sah sholat oh jadi Imam Syafi'i Imam Ahmad yang mengatakan sholat gaib hukumnya sah khalal Imam Zarkasi mengatakan ini untuk menyebutkan dalilnya Imam Syafi'i kenapa kok surat hawaib boleh dan sah di annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaron nas Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberitahu kepada manusia bahwa bil Madinah di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah bimautin Najasi akan wafatnya raja Najah saja Afrika, Ethiopia. Fil yaum alladzi mata fihi. Nabi memberi kabar tersebut di hari wafatnya ketika itu. Di hari itu. Padahal Nabi SAW di Madinah dan Najasyi berada di Af di Afrika. Di hari itu juga Nabi memberitahu kepada sahabat. Artinya apa? Ini adalah mukjizat. Karena bukan di zaman sekarang ada telepon ya oh, sekarang hatta di mana aja kita bisa WhatsApp bisa telepon SMS oh sekarang ini mati meninggal siapa di mana orangnya di Amerika bisa kan jangankan di hari itu juga di detik itu pun insya Allah bi mati langsung telepon bisa zaman sekarang tapi kalau zaman dulu itu adalah mukjizat kalau di, dari tangan Nabi Muhammad tapi kalau dari orang biasa itu adalah karom. Jadi untuk mendapatkan kabar tidak bisa dengan telepon, tidak SMS, tidak surat, telegram, tidak ada semuanya. Ya bisa dengan surat, tapi surat itu dibawa oleh oh, orang nantinya nanti orang itu yang dibayar untuk membawa surat tersebut dan itu butuh perjalanan yang jauh. Jadi tidak bisa secepat seperti sekarang ini. Jadi Nabi SAW memberi kabar kepada sahabat bahwasanya hari ini telah meninggal dunia Raja Najasyi termasuk kerajaan yang masuk is Islam dan berbaik berbuat baik kepada Nabi SAW dan bahkan mengirim hadiah-hadiah kepada Nabi SAW. Wahwa bil habasa. Nah, alaihi kemudian Nabi SAW menyolatinya berarti solat apa? Huwa wa ashabu Nabi dan juga sahabat-sahabatnya Solat hoib untuk Raja Najasyi. Rawahu Syekhan. Ini hadis diriwayatkan oleh Syekhan. Imam siapa? Bukhari Muslim. Wadzalika fi Rajab dan itu berada kejadian tersebut di bulan sanata tis'in di tahun yang ke sembilan jadi tahun ke sembilan sanata tis'in jadi tidak jauh berarti sanata tis'in ya. Qala Ibnu Al-Qattan lakinnaha ay as 'alal mayyit ghaib fardha 'anil hadirin tapi sholat untuk mayit yang gaib tidak menggugurkan kewajiban sholat jenazah terhadap orang-orang yang berada di kota di kota mayit. Misalnya yang meninggal di Surabaya, ketika kita mendapatkan kabar, kita langsung sholat hoib. Maka ketika sholat hoib bukan berarti orang-orang yang ada di Surabaya berarti tidak wajib menyolati lagi karena sudah disolati ho, tidak tidak menggugurkan kewajiban dari orang-orang yang berada di kota mayit. Tetap orang-orang yang ada di kota mayit itu fardu kifayah wajib menyolati sholat jenazah Kemudian yang kedua al-murad bil mayyit al-haib. Yang dimaksud haib mayyit yang haib. Haib itu haib apa? Bukan haib daras tentunya kan. Al-haib an imaratil balad. Yang haib dari batas keramaian ko kota. Jadi batas keramaian kota. Kalau dahulu kan kota itu terpisah-pisah antara kota yang satu dengan kota yang yang lain. Dipih bukan dipisah dengan batas, bukan dipisah dengan keramaian, perumahan, jadi ketika sudah kita keluar kota, artinya berarti ketika itu kita tidak melihat lagi bangunan, tidak melihat lagi rumah, berarti itu sudah dianggap keluar dari kota. Makanya dalam bab gosor, bab jama, kapan kita dianggap musafir bimujawazatil umron? Ya dengan melewati keramaian, keramaian ini melewati rumah-rumah, melewati gedung-gedung kalau sudah tidak kita lewati semuanya kosong sudah tidak ada lagi bangunan berarti sudah kita dianggap keluar kok kota itu kalau seperti itu keadaannya tapi kalau mungkin sekarang banyak di Indonesia di tempat kita kan kota dengan kota nyam nyambung artinya bangunan itu rumah mereka terus nyambung ya berarti batas kotanya tidak bisa dengan ya, dengan eh, pergi sampai tidak ngelihat rumah lagi tapi tentunya dengan keluar dari batas kok ah, sudah diberi batas ini ke batas kota ini ini batas nah, jadi yang dimaksud sini adalah mujawazatil Ron itu kalau nyambung rumah mereka kalau tidak nyambung terpisah antara bangunan kota dengan bangunan kota yang lain tapi kalau sekarang tentunya dengan keluar dari batas kok ausuriha ai ila hos atau keluar dari pagarnya kalau kota itu ada ya, walaupun kota kadang-kadang dahulu kan kota kecil bukan seperti sekarang kadang-kadang kota itu dikelilingi oleh apa pagar ay ila haddil hos keluar dari jarak batas tadi batas keramian atau batas pagar sampai berjalan sejauh hadul hos apa hadul hos fitayamum wahwa salah satu mi'ah zira atau 150 meter tak Keriban 150 meter kita melewati batas kota 150 meter kita melewati batas pagar atau kalau zaman sekarang 150 meter kita melewati batas kok maka boleh kita kemudian sholat oh kama fituh pak wa fi sarkawi annahu anil balad walau kharija sur qariban minhu tapi dalam kitab sarkawi yang penting mayat itu gaib tidak ada di kota kita walaupun sudah mepet dekat dengan pagar, dekat dengan batas kota artinya. Tidak sampai 150 meter. Yang penting di luar pagar, di luar batas. Maka sudah boleh kita sholat gaib. Yang ketiga la yusalli ala man fil balad illa man hadar. Nah, tidak boleh melaksanakan sholat jenazah untuk mayit yang hadir di dalam kota illa man Eh, illa man hadar la yusalli ala man fil balad illa man hadar kecuali orang yang hadir bersama mayit tersebut. Jadi kalau mayit itu ada di kota, maka tidak boleh seseorang menyolatinya kecuali dia harus hadir bersama mayit datang ke tempatnya mayit. Kalau mayit belum dikubur, datang ke jasadnya. Kalau mayit sudah dikubur, ya datang ke kuburannya. Wa in kaburat al-balad bahkan walaupun mungkin kotanya be jadi kota besar, luas, jadi mayitnya di ujung, dia di ujung. Ya, tetap tidak boleh, harus datang ke tempat mayit. Kalau dia mau sholat jenazah tidak boleh dia sholat. Oh, wa in kaburat al balad wa uziro bahkan walaupun dia ma'zur tidak bisa datang ke tempat sholat jenazah. Kenapa kok ma'zur? Binahwi marat mungkin karena dia awhabsin atau mungkin dia sedang di penjara. Jadi karena di penjara tidak bisa keluar bukan berarti dia mendapatkan uzur untuk sholat haib tetap dia tidak boleh sholat haib nanti kalau sudah keluar penjara baru dia boleh sholat di atas kubu kuburannya kama fi tuhfa lakin fil imdad wa nihaya ini yang disebutkan dalam kitab tufah tapi dalam kitab imdad kitab imdad dan kitab nihayah annaha tasihu insyaqqa alaihi hudur sah sholat haib walaupun mayitnya berada di kota jika memberatkan orang tersebut kalau datang ke tempatnya mayit jadi kalau berat karena sakit, berat karena mungkin tidak di, sedang di penjara, maka boleh dia sholat oh, walaupun mayitnya ada di kor. Yang keempat al mayit al haib la minta min ta'yini. Mayit yang tidak ada di kota kalau kita sholat haib harus ditentukan siapa yang kita sholati. Illa kecuali kalau kita katakan usolli alaman sholla alaihil imam paling enak usolli aku niat sholat alaman untuk mayit sholat alihil imam yang disolati oleh i yang diniatkan oleh imam kalau tidak seperti itu harus kita tentukan siapa mayit yang dimaksud fulan bin fulan fulan bin fulan wa kada qala usolli alaman tajuzu sholatu alaihi min amwatil muslimin boleh juga dengan niat seperti ini ana niat sholat waib untuk siapa untuk semua muslim yang sah disolati boleh dikatakan sini. Usolli alaman tajuzu sholat alaih min amwatil fatasihu maka hukumnya sah wa zakaral qalyubi annahu yusan fi'lu dzalika akhira kulli yaumin ba'dal urub bahkan Imam Qalyubi mengatakan sunnah melakukannya artinya menyolati semua muslim yang meninggal dan sah untuk disolati akhir kulli yaumin setiap hari di akhir hari ba'dal huruf setelah mal maghrib dianjurkan habis maghrib kita sholat gaib untuk siapa ya untuk orang yang mati setiap hari kan pasti ada yang mati daripada orang Islam yang sah di sholat bukan mati syahid artinya yang kelima tasihu alal mayyit al ghaib walau alal wa alal hadir al madfun in kana man yuridu shalah min ahli ada'i fardhiha waqtal maut boleh seseorang menyolati mayit yang gaib atau juga menyolati mayit yang hadir tapi sudah dikubur madfun tapi bukan mutlakon. Siapa yang boleh? In kana man yuridu sholat min ahli adai fardhiha. Jika seseorang yang ingin melaksanakan sholat gaib atau sholat di atas kuburan itu adalah orang yang ahli adai fardhiha, orang yang dia punya sifat yang sifatnya dia itu wajib menyolati mai artinya balai agil mukallaf tohir itu maksudnya balai agil jadi mukallaf artinya ya tohir maksudnya tohir di sini anil head wani pas suci dari head nifas jadi balik agil kemudian suci daripada head dan nifas jadi kalau tiga sifat ini ada di waktu mayit itu meninggal maka dia boleh menyolati sholat oh toib ya jelas jadi oh, meninggal Habib Fulan kapan dua tahun yang lalu nah, di saat meninggalnya dia sudah balik apa belum sudah sudah eh, sadar apa mungkin waktu itu masih gila oh sudah sadar misalnya Berarti dia eh, perempuan boleh juga ditanya nantinya ketika itu dalam keadaan suci atau tidak. Kalau dalam keadaan suci balai agil berarti dia boleh sekarang menyolati si fulan almarhum yang sudah dua tahun meninggal sholat ha. Jadi kalau belum balai apalagi memang belum lahir mau sholat untuk siapa? Imam di Penogoro ketika meninggal belumlah maka hukumnya tidak boh bi an yakuna ini disebutkan bi an yakuna hinaidin musliman jadi orang yang boleh seseorang yang boleh sholat hoib itu adalah orang yang muslim tentunya muslim mukallaf balai agil tahiron yang suci dari haid dan nifas li'annahu yu'addi fardhan khutiba bihi karena di saat itu berarti dia dianggap termasuk orang yang wajib atau diminta untuk melaksanakan sholat salat jenazah fi nihaya itibarul mard yaqtadi annahu la balagha afaqa ba'dan wa qabla al-husul lam yu'tabar dzalik Tadi kan kita katakan kapan dilihat sifat orang tersebut? Yang dilihat ketika meninggalnya mai itu menurut Imam siapa? Ya, Imam Ibn Hajar dalam kitabnya tuh Tufa. Tapi Imam eh, Iromli dalam kitabnya Nihaya mengatakan wasawab khilafu ila qalihi wa yang bahi abdabtu biman kana min ahli fardihah waktu dafan. Yang dilihat katanya Imam Ramli adalah di waktu mayat itu dikubur, bukan di waktu mayat itu meninggal. Jadi waktu mayit Ibn Hajar mengatakan yang dilihat adalah di waktu mayat mening. Imam Rawi mengatakan yang dilihat di waktu kapan? Waktu dikubur. Nah, apa sesuai dengan sifat yang tadi? Kalau sesuai berarti dia boleh sholat. Oh. Yang keenam, nu lonu kila ra'as anil yusa. Andai kata misalnya seseorang meninggal, tapi sayang kepalanya terpisah dari badannya. Misalnya, kan banyak sekarang ini. Nah, bagaimana kita menyolatinya? Nah, apalagi kalau sudah terpisah dengan jarak yang jauh, kepalanya di sini, badannya di mana, kan? Apa hukumnya seperti itu? Kafati sholatu ala ahadihima. Boleh dan sah kita menyolati terhadap salah satunya. Boleh kita nyolati kepalanya, boleh kita menyolati badannya. Inna wal jumlah, tapi yang penting kita niatnya niat menyolati seluruh. Fa yu'lam ghuslul baki sedikit? Kalau kita mau menyolati tadi badannya atau kepalanya kan tetap kita harus mandikan terlebih dahulu. Ya kan kita harus kita mandikan. Ya, kalau misalnya kita mau nyolati kepalanya, ya kepalanya dimandikan, belum tentu badannya dimandikan kan gitu. Kalau kita menyolati badannya, belum tentu kepalanya. Ya kan syaratnya harus mayit itu terlebih dahulu dimandikan baru disolat. Kalau belum dimandikan tidak sah disolat Nah, kalau kita tidak tahu, kita mau nyalati badannya ini, kepalanya kita tidak tahu di mana tempatnya aja tidak tahu kadang-kadang kan. Ya sudah kita gantungkan niat kita. Allah niat tahu bihusli. Kita gantungkan niat kita ana salat terhadap mayit ini jika memang kepalanya sudah dimandi Ka'an yaqul usolli ala jumlati man fasala minhu hadzal juzu' in husilat al-baqiyah. Itu artinya. Fa illam tukhassar kalau misalnya belum dimandikan kita tahu kepalanya belum dimandikan bagaimana hukumnya nawal juzuk fakot kita tetap sholat jenazah tapi hanya niatnya menyolati badan yang ada di depan kita kalau kepalanya tidak atau belum dimandi nah, bagaimana kalau kita menyolati kepalanya juga padahal belum dimandikan wa illa batoh kalau kita niatkan juga menyolati bagian yang lain padahal belum dimandikan maka hukum sholat kita tidak yang ketujuh dan terakhir la tukroh sholat alal mayyit alal kobar tidak makruh sholat untuk mayit di atas baltusan bahkan hukumnya sunnah fatakunu hidaidin mustasnatan min karahati sholat fil mabara dan itu termasuk pengecualian daripada sholat di atas kuburan hukumnya mak kita tahu sholat di atas kuburan hukumnya apa jadi di saat orang ke masjid sholat lima waktu kita ke kuburan sholat di kuburan hukumnya makruh kenapa karena ketika sholat di atas kuburan berarti kita sejajar dengan nah najis di bawah kuburan itu kan najis normalnya mayit kan akan hancur dan di situ akan akan ya akan timbul najis-najis yang berarti kalau kita sholat di atasnya berarti kita sholat sejajar dengan nah dan siapapun yang sholat sejajar dengan najis maka hukumnya makruh ya termasuk di atas sejadah ini kalau kita sholat di atas sejadah padahal di bawah sejadah itu najis hukum sholatnya kita sah. Kenapa? Karena kita tidak bersentuhan dengan jadi lantainya najis, tapi kering ya. Atau basah pun tidak apa-apa, yang penting jangan tembus ke atas sejadah. Kita taruh sejadah di atas kita. Kita sholat di atasnya, tidak apa-apa. Ya, kita punya sandal, misalnya kita sholat pakai sandal, kebetulan kita sholat mungkin di tanah. Sandal kita najis di bawahnya, sah apa tidak? Tidak sah kalau sandalnya kita pakai, karena kita berarti memakai sesuatu yang ada najis tapi kalau sandalnya kita injak, bukan kita pakai, maka hukumnya hukumnya sah. Jadi kalau mau nyolati kadang-kadang kan di kuburan ini. Karena kadang-kadang di kuburan juga kadang-kadang pakai sandal. Kalau misalnya ke sandalnya najis ya tidak sah kalau tanpa melepas. Dilepas tidak apa-apa terus diinjak di atasnya karena kita bukan menginjak langsung najisnya tapi kita menginjak apanya? kita menginjak sandalnya begitu juga kalau sejadah itu ada lantai yang najis kita taruh sejadah di atasnya kita sholat di atas sejadah, sejadah. padahal di bawah sejadah adalah nah maka hukumnya sah tapi tapi hukumnya mak oh, tapi tadi dikecualikan kecuali kalau memang orang yang sholat di atas kuburan ini sholatnya bukan sholat lima waktu bukan sholat duha tapi sholatnya memang menyolati mai maka hukumnya tidak mak. Oh dikecualikan Allah